Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam. alaihi. Yang kami muliakan, Amirul Mukminin, Rasulullah ya Yahya. Para jamaah Masjid Al-Bahya yang saya cintai, yang saya hormati, dan yang saya banggakan dari apa yang sudah disampaikan sama Amirul Mukminin tadi. Tidak usah Amirul Mukminin. Tapi ini Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kaidah kaidah setan itu terhadap manusia. Nah, di antaranya bagaimana kita meningkatkan atau membentengi kaidah-kaidah setan ini sebab terkadang eh, susah pelik unik artinya kadang-kadang tanpa disadari bisa menyusup ke dalam eh, amalan-amalan uh, yang baik. Salah satu contohnya seperti ini. Uh, eh, saya berjalan dengan dua orang mau menuju ke masjid. Uh, sementara di satu sisi uh, orang itu tidak mampu, yang satu sisi orang itu mampu. Nah yang tidak mampu ini mensedekahkan ke masjid, memberikan kain sementara yang mampu tidak memberikan tengseleng eh, tapi di dalam hati yang memberikan sodako tengseleng itu berkata di dalam hatinya padahal dia tidak berucap kenapa ini yang saya ini tidak memberikan tengseleng nah, eh, dengan berucap seperti itu juga sudah termasuk dalam kaidah setan gitu. jadi berarti amalan kita ini mungkin gugur atau tidak apa tidak mendapatkan kebaikan Nah, hal-hal nah, seperti ini bagaimana kita cara meningkatkannya ya, mohon penjelasannya itu yang pertama cukup yang satu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim kita harus selalu mengawal kebaikan yang pernah kita lakukan dengan cara terus memperbaharui niat apalagi ada penghancur amal baik yang sering disusupkan oleh setan adalah riak itu kadang datang tidak serta tidak sewaktu kita melakukan sebuah kebaikan mungkin akan datang adalah 10 tahun setelah itu seseorang yang membantu kepada seseorang 10 tahun yang lalu bantu 5 juta untuk bangun rumahnya atau apa hubungan baik-baik saja tidak ada masalah suatu ketika di tahun yang ke-10 orang yang dikasih uang ini sedikit berubah perilaku dan akhlak mungkin ngomong nyerkit kepada orang yang pernah membantunya sepentan spontan setan tuh mengingatkan kepada sumbangannya 10 tahun yang lalu lalu berkatalah oh kamu sekarang begitu dengan saya ya tidak ingat 10 tahun yang lalu kamu saya bantu. Adapun masalah menjaga hati ini pernah kami hadirkan dalam satu pembahasan khusus. Abadikan amalmu dengan ikhlas. Dan awas hati-hati dengan, dengan riak. Dengan penyakit yang merusak itu bisikan kepada syaitan. Itu adalah bisikan syaitan agar kita merindu kepada imbalan di dunia lalu kita tidak rindu kepada imbalan di akhirat. Dan riak itu sangat halus masuk ke hati seorang hamba. Sehingga kalau pertanyaan tadi gimana saya ingatkan dia, kayaknya kita tidak buru-buru mengingatkan orang lain. Sebab orang melakukan riak belum tentu riak. Sebab tidak ada yang tahu riak kecuali Allah. Sebab digambarkan bahasanya yang namanya riak itu halus masuk ke hati seorang hamba. Dalam hadis disebutkan yang namanya riak itu adalah akhfa. Min tabi bin namlati soda ada sokrati soma ilalati tulma yang namanya riak itu masuk ke hati seorang hamba lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam halus sekali dan riak itu hendaknya menunjuk ke sini tidak boleh menunjuk ke sana sama sekali kita tidak bisa menunjuk orang lain itu riak ya, bukan urusanmu sebab urusannya hati Imam Ghazali dalam kitab kita itu Hidayatul ya mengatakan bahasanya malaikat yang membawa amal pun nggak ngerti kalau ini adalah amal buah harian sehingga termasuk kelemahan kekurangan kita kalau kita selalu menilai orang lain dengan dengan nilai negatif urusan berbuat baik sehingga dikatakan tidak boleh kita berprasangka buruk dengan orang yang melakukan kebaikan alah ada pamrih nggak nggak usah ngomong begitu kepada orang yang berbuat buruk pun kadang kita tidak boleh berprasangka buruk Apalagi bagi orang yang telah berbuat berbuat baik. Jadi yang harus kita tengok diri kita. Mungkin ada seseorang yang melakukan suatu kebaikan. Contoh. Ada seorang membantu masjid atau membantu pondok pesantren, tapi punya syarat. Buya tolong saya bantu pondok pesantren tapi mohon setiap majelis Buya tolong diumumkan bahwasanya saya telah membantu 10 juta. Gimana? Ria atau bukan ria? ya hebat ibu malaikat aja nggak tahu baru ngajinya belum sih. sih belum pindah dari rumah sudah ibu melanggar malaikat saja tidak tahu kalau itu ria bagaimana ibu tahu kalau itu ria tidak usah kita mengatakan orang itu ria yang nyumbang 10 juta yang nyumbang ternyata pengen diumumkan lalu anak-anak mengumumkan Pak Haji ini telah nyumbang 10 juta belum tentu itu ria. Bahkan mungkin dia ingin mengobati penyakit riaknya. Dia nyumbangnya satu miliar, cuman pengen diumumkan 10 juta. Ayo, kita sudah terlanjur menduga orang lain dengan kejelekan, ternyata hati kita yang yang kotor. Bukan urusanmu menilai orang amalnya itu tidak baik. Akan tetapi urusi amalku sendiri. Kalau orang berbuat baik, alhamdulillah. Tapi hendaknya kita selalu berprasangka kepada siapapun, semoga itu adalah ikhlas. Kalau ada orang pamer, saya menyumbang ini loh, saya bantu-bantu ini, mungkin dia ingin beri contoh kepada yang lainnya. Mungkin dia sampai ngomong, kamu itu punya duit kok gak nyumbang saya aja melarat bisa bantu kok. Belum tentu niatnya jelek, mungkin polos orangnya. Saking inginnya dia itu masuk membantu sehingga dia melakukan satu tindakan yang menurut ahli dohir adalah bentuk ria. Jadi jangan ngurusi riaknya orang. Urusi riakmu sendiri. Ini luar biasa. Ria iya, itu masuk di hati nggak kadar seperti kremet dan bukan urusan orang. Malaikat tidak tahu, makanya biasakan kita jika memandang orang lain berbuat baik. Kalau ada lintasan tidak baik, harus kita pangkas. Langsung didoakan saja, semoga Allah memberikan keikhlasan kepada. Baik, dan doa itu adalah luar biasa. Kepada Allah, Allah yang menggerakkan hatinya. Tidak perlu kita buru-buru kamu bantu begitu aja kok pamer-pamer. nggak perlu kita ngomong semacam itu. Karena apa? Biarpun dia pamer ada manfaatnya untuk umat. Kalau dia berhenti bantu, gara-gara begitu kan akhirnya dia tidak bantu, nggak ada manfaatnya untuk umat. Makanya, biarpun orang itu tidak ikhlas, tapi kita tidak boleh rela. Tapi dia adalah dermawan bukan karena Allah masih ada manfaatnya. Bantu orang lah lain. Tapi orang bakhil itu biarpun katanya manfaat paling tidak manfaat sampai dikatakan dia adalah khianat besar-besaran mana yang lebih berbahaya orang kikir pelit sama orang dermawan tapi nggak ikhlas dermawan tidak ikhlas masih ada manfaatnya <laughs> jadi ada hal yang perlu kita cermati dermawan nggak ikhlas nggak kenal Allah orang kafir membuat kebaikan tetangga ini benar. Cuman kita itu kalau ada orang berbuat baik lalu tidak ikhlas, kita harus tidak rela, tidak tega. Kita doakan semoga Allah berikan keikhlasan. Makanya kita selalu memanjatkan doa. Karena kami berharap bahwasanya di antara pendengar, pemirsa, hadirin, hadirat, ada di antara mereka para kekasih Allah. Mengamini doa yang kami panjatkan, ya Allah, berikan kepada semua pejuang-pejuang ketulusan. Karena itu yang paling mereka butuhkan. Mereka pejuang di sini gak butuh kasih imbalan. Mau, mau saya kasih duit, mau mereka punya banyak du? duit. Apa ayo? Mereka punya butuh doa. Makanya para ibu bapak semuanya, Doakan semua pejuang-pejuang di sini, apakah yang berjuang dengan hartanya atau dengan pikirannya, dengan ilmunya, dengan tenaganya. Semoga Allah angkat mereka menjadi ahli surga Allah. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Kemudian yang kedua dari apa yang disampaikan Bapak, semangat mengingatkan itu penting. Akan tapi memang harus ada. Kalau kita ingin mengingatkan seorang, itu adalah satu makna kecintaan la yu'minu ahadukum hatta akhihi ma Kalau kita cinta kepada seseorang, kita rindu untuk menyelamatkan dia. Cuman semua harus ada aturannya. Sebab ada orang mengingatkan seseorang bukan karena ingin dia baik. Ada orang mengingatkan seseorang menyampaikan kebenaran bukan karena ingin orang lain baik, tapi hanya ingin menunjukkan pada orang kalau saya lebih baik dari dia. Oh, dahsyat biar orang wah ini yang, karena umumnya yang menasehati lebih baik dari yang dinasehati atau hanya pengen bila dikasih tahu biar diketahui orang kalau dia punya ilmu bisa ah, ternyata kita pun salah di situ Allah niat ya luar biasa ini babnya bab membersihkan hati Insya Allah ada silsilah khusus yang dihadirkan untuk menjaga hati kita menjaga riak jadi tidak sombong dan seterusnya